نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه ملكان bulan Muharram ini bulan peringatan pejuang-pejuang. Karena dalam bulan Muharram inilah Allah telah memberikan pertolongan besar kepada dai yang sangat tabah yaitu Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau berdakwah siang dan malam dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. 950 tahun. Akhirnya Allah telah datangkan pertolongannya yang dahsyat. Seluruh orang kafir di dunia ditenggelamkan. Habis tanpa tersisa. Yang tersisa hanyalah Nabi Nuh dan orang-orang beriman. Dan di antara mereka tidak ada yang punya anak selain Nabi Nuh saja. Wa ja'alna dzurriyyatahu umul baqin. Allah berfirman, aku jadikan anak cucu Nuh sajalah yang masih tinggal di dunia ini. termasuk kita ini juga keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh itu dapat gelar Adam yang kedua. Nah seluruh manusia keturunan Nabi Nuh. Jadi manusia ini kan masih tinggal di dunia ini, termasuk kita ini, itu karena barokahnya dakwah. Karena dakwah dengan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam orang-orang kafir habis, tinggal orang iman, kemudian menurunkan kita ini. Kalau semua mbah-mbah kita dulu itu orang-orang kafir pada zaman Nabi Nuh itu kita sudah nggak hidup. pertolongan Allah SWT Allah jadikan mbah kita ini orang iman yaitu Nabi Nuh alaihissalam sehingga kita masih bisa hidup beramal meneruskan dakwah insyaallah mulai kan? dalam bulan Muharram ini juga Allah telah tolong Nabi Musa alaihissalam setelah beliau dakwah kurang lebih 40 tahun maka musuh-musuhnya Fir'aun dan pasukan-pasukannya telah ditenggelamkan pada bulan Muharram ini bulan Muharram ini juga bukan hanya dakwahnya para nabi, Allah telah tolong pada para sahabat. Bukan para sahabat, kepada masyarakat para sahabat. Laki-laki, wanita, anak-anak, orang lama, orang baru berbondong-bondong datang ke Madinah untuk hijrah disambut dengan orang-orang Madinah dengan penuh gembira طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع sehingga timbullah masyarakat Madinah masyarakat yang diridhoi oleh Allah masyarakat yang semua anggotanya mengamalkan agama semua memperjuangkan agama semua itulah cita-cita kita dalam kehidupan ini. Insyaallah malaikat. Bagaimana kita dan masyarakat kita semua amal agama, semua memperjuangkan agama seperti masyarakat para sahabat. ketika mau membuat tanggalan itu sama mereka membuat tanggalan itu jadi orang Islam itu asalnya tidak punya tanggalan tidak punya tahun kalau cerita mengenai tahun itu ceritanya itu mengenai kejadian kayak orang Jawa zaman kuno Kapan kamu lahir? Zaman Jepang. Ya. tahun berapa nggak tahu. Nah, nah kalau kamu lahir, nah, saya itu lahir zaman anu, zaman Londo. Ya. Kalau orang Blitar itu, kamu lahir tahun berapa? Waktu udah udah Udanawu tau? waktu itu Blitar itu pernah hujan itu abu karena gunung itu meletus zaman udan awu ya, aku sedulan oh tahun piro karo ya. begitu juga orang-orang Islam pada waktu itu kalau ditanya tahun berapa itu nggak tahu saya itu sekian tahun sebelum Rasulullah lahir nah, saya itu sekian tahun setelah Rasul diangkat jadi Nabi, itu tidak ada tahunnya. Maka akhirnya umat Islam itu musyawarah. Ini tahun ini dimulai sama kapan? Akhirnya ada yang usul tahun itu dimulai dari lahirnya Rasulullah saja. Karena semua kebaikan yang terjadi kepada umat ini adalah dimulai dengan kelahiran Rasulullah SAW. Dan usul, enggak. Saya usul itu dimulai dari turunnya Quran. Nah. Karena mulai turunnya Quran itulah mulai orang itu menerima berita dari langit Usul lagi oh, jangan dimulai dari takluknya negeri Mekah hmm, karena setelah takluknya Mekah itu seluruh jazirah Arab berbondong-bondong masuk Islam dan usul lagi yang suka ini perjuangan jos saya usul tahun itu dimulai dari Badar Badar itulah pertempuran yang pertama yang mendatangkan kemenangan hilang gemilang pada umat Islam. Ya usulnya macam-macam lah. Sayyidina Umar radhiyallahu taala mengatakan dak dimulai dari hijrah. Karena hijrah itu peringatan umat, bukan peringatan nabi, bukan peringatan Quran, ini peringatan umat peringatan umat yang ikut Nabi, yang baca Quran, nah, pokoknya komplit. Bukan peringatan orang nih, peringatan umat. Laki-laki, wanitanya, nabinya, umatnya, nah, pedagangnya, petaninya, ulamanya, dan mualafnya, mualif dan mualaf. Nah, pokoknya peringatan komplit semua umat Islam yang bekerja sama bareng-bareng dalam membentuk masyarakat Islam di Madinah. Akhirnya, oh cocok, cocok, jadi kuabeh nih, di tanggalan nih, aku kiyo kudu berjuang, aku kiyo umat. Nah. Biar hijrah aku yo umat yang hijrah itu umat bukan yang hijrah bukan nabi yang hijrah itu umat ya saya ini umat maka saya itu harus hijrah Jamzid kamu sedang keluar kan? Nah kita ini sekarang ini ingin yang memikirkan agama itu umat. Kalau pribadi-pribadi memikirkan agama masih ada. Kelompok-kelompok memikirkan agama masih ada. Padahal Nabi itu dulu tidak memberi contoh yang mikir agama Nabi sendiri. Atau keluarga Nabi, Bani Hashim saja. Atau suku Nabi, Quraisy saja. Tidak umat suku mana saja umur berapa saja tingkatan keilmuan berapa saja pekerjaannya apa saja pedagang petani tukang santok tukang pijet pandai besi pejabat rakyat raja semuanya bareng-bareng memikirkan agama pusatnya di Madinah Al-Munawwarah. Ini kita pikirkan mereka. Ini kita cita-citakan. Ini kita doa untuk itu. Dan bergerak untuk itu. Insya Allah mereka. Kita ini ketemu siapa saja. Ketemu ulama. Ketemu santri. Ketemu pelajar mahasiswa, orang yang baru masuk Islam, sholat belum bisa, pikiran kita orang ini adalah cocok untuk mengamalkan agama, memperjuangkan agama. Karena dia ini hamba Allah, dia umat Rasulullah, dia ini adalah pewaris muhajirin ansor Madinah al-Munawwarah. Hmm. Insyaallah, kan? Nah inilah warisan Madinah ini harus kita ambil. Yang berjuang bukan satu orang dua orang yang berjuang itu masyarakat. Maka Syekh Ilyas rahimahullah beliau mengatakan kita tidak ingin kerjasama antar lembaga. Kita tidak ingin kerjasama antar negara kita tidak ingin kerjasama antar suku, tapi yang kita inginkan kerjasama antar masyarakat. Hmm. Antar masyarakat. Antar masyarakat itu kabeh berarti. Hmm. Ya per orang, per suku, per bangsa, per negara, jadi MKB masyarakat. Laki-laki, wanitanya, semua bareng-bareng mengamalkan agama. Karena laki-laki, perempuan semuanya adalah hamba-hamba Allah. Semuanya adalah umat Rasulullah. Semuanya akan ke akhirat. Semuanya ingin kebahagiaan di akhirat. Maka semuanya mengamalkan agama Allah, taat kepada Allah, memikirkan agama Allah. Insyaallah malaikat. Jadi niki usaha ini bukan usaha kelompok. Kemarin Maulana saat beliau mengatakan umat tidak bisa dikumpulkan dengan jamaah tabligh, katanya beliau. Jamaah tabligh tidak bisa mengumpulkan umat. Yang bisa mengumpulkan umat itu usaha Nabi dan para sahabat. Karena kalau dikatakan jamaah tabligh, jadinya itu sudah jadi kelompok. Kita tidak punya nama jamaah tabligh itu. Kita ingin usaha seperti usahanya Nabi dan para sahabat. Usaha Madinah. Semua masyarakat bareng-bareng mengamalkan agama, memperjuangkan agama. Dan ini masyarakat sahabat ini, masyarakat Madinah ini sudah dapat wisuda sudah dapat peresmian dari Allah SWT bahwa mereka telah berhasil sehingga dapat gelar khair ummah sebaik-baiknya umat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kamu ini adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia Amalannya apa? Tak muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Wa tu'minu nabilah dan iman kepada Allah. Jadi ciri khasnya sahabat yang merupakan sebaik-baiknya umat ini diringkas dalam dua hal. Yang satu, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua adalah yakin, iman. iman yang kuat, terus dakwah. Ciri khasnya itu. Dalam ayat ini Ringkasnya di situ itu. Tidak disebutkan kamu itu sebaik-baiknya umat. Karena kamu puasa terus, sholat terus, ngaji terus tidak kamu sebaik-baik umat karena imannya kuat dan dakwah terus jadi nggak perlu sholat oh kalau dakwah terus insya Allah mesti sholat om. ada yang ngajak sholat terus kalau dakwah terus mesti poso kalau dakwah terus mesti zakat juga seluruh amal agama akan hidup maka ciri khasnya sahabat itu dakwah dengan iman. Ketika dakwah dengan iman ada, maka seluruh amal agama hidup di kalangan para sahabat. Dakwah dan iman. Jadi ini dakwah ini harus didasari dengan iman keyakinan yang kuat yang berkuasa hanya Allah yang menentukan hanya Allah sehingga kita ini tidak terpengaruh dengan keadaan-keadaan keadaan-keadaan itu loh semua yang bikin Allah maka jangan sampai keadaan-keadaan apapun membuat kita lupa kepada Allah keadaan menggembirakan keadaan menyusahkan keadaan aman, keadaan perang, semua Allah yang bikin. Maka keadaan apapun mengingatkan kita pada Allah. Keadaan-keadaan itu seperti siang, malam, gitu semua kan. Siang dan malam Allah yang membuat Begitu juga keadaan aman, keadaan tidak aman, keadaan sakit, keadaan sehat, Allah yang buat. Maka kalau waktu malam itu jangan mikir bagaimana cepat siang, bagaimana cepat siang, bagaimana cepat siang. Tidak. Itu Allah yang membuat. Kalau kamu walaupun kamu pengen cepat siang, kalau belum waktunya siang nggak akan siang. Maka kalau malam itu apa yang kamu buat? Kalau malam itu sholat isya, tahajud. ngene wis wayahe esuk ya, ya esuk-esuk ya dhewe. Hmm. Kalau waktu siang itu jangan mengeluh eh, panas panas panas kapan datang sore kapan maghrib dan nah, berbuka ini puasa ini eh, usah kamu pikir hmm. yang kamu pikir kalau pagi sholat subuh kalau panas itu sholat duhur Nanti kalau sudah sore sholat asar, maghrib sholat maghrib terus mangan hmm. Jadi maknanya orang itu yang dipikir tugas kamu sekarang itu apa? Jangan kamu pikir mau merubah keadaan. Tugas kamu itu apa? Orang yang pikirnya mau merubah keadaan itu mumet sendiri nanti. Keadaan itu yang bikin Allah kok. mau kamu rubah. Mumet. Tugas kamu itu apa? Kalau orang sibuk di dalam tugas, nanti tiba-tiba keadaan-keadaan dirubah oleh Allah. Yang kita pikir apa yang harus kita buat, apa yang harus kita buat. Jangan mikir apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi itu urusan Allah. Kalau kan apa nanti yang akan terjadi? Ya nggak tahu. Yang akan terjadi yang ditakdir oleh Allah yang akan terjadi. Dan itu tidak penting. Yang penting itu apa yang harus saya kerjakan. Nah, insya mulai kan? Yang harus kamu kerjakan itu apa? Yang harus kamu kerjakan adalah yang dulu dikerjakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Apakah itu? sibuk dalam agama, sibuk memperjuangkan agama. Nah, supaya kita ini bisa sibuk begitu gimana? Latihannya empat bulan. Gimana mereka? Ya semono kowe, akhir-akhirnya ya semono kowe. Iki nek gak di empat bulan nek ngoten niku ya nggo omong tok dadine niku. Nah, Seperti orang mau kawin itu cuma pembicaraan, mengadakan pembicaraan terus lamaran, tapi nggak kawin-kawin, gimana jadinya? Tambah loro kabeh gitu. Mau makan tuh, musyawarah mau makan. Nah. Setelah musyawarah selesai, nggak makan-makan, nggak ada yang masak, nggak kulit beras, terus musyawarah lagi. Kapan kita makan? Nah. Bagaimana supaya kita makan enak? Tapi orang gelem masak, ya akhirnya tetap lapar saja. Begitu juga kita bicara agama ini kita harus latihan. Insyaallah malaikat. Begitu hayya Begitu shalah, hayya ala falah, langsung dibentuk jamaah, imamnya, makmumnya. Setelah itu dibentuk amalannya, beratur ula, Allahu akbar. Nah, barulah dakwah agama, dakwah yang sempurna. Dakwah yang sempurna itu setelah dakwah Allahumma rabba dakwah di dakwah yang sempurna itu setelah dakwah dibentuk jamaah kalau dakwah sholat hayallah sholat hayallah falah jadi ya bentuk jamaah sholat kalau dakwah perjuangan dibentuk jamaah-jamaah perjuangan 4 bulan 40 hari paling dikit insyaallah kan maka silakan berdiri empat bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa, silakan berdiri ke belakang, monggo. Ini sedaya apa kabeh? Nggih. Tapi poso ya aja alasan taklim turu loh ya, eh pokoknya walaupun poso amalane markas itu genep. Enggak setan kadang-kadang nipu kita. Ini poso terus sholat jamaah keri, taklim keri, opo-opo keri. Lah nyapo keri? Poso lemes Pak. Eh, poso ini ngamali tambal malah disudo. Iku sini kayak gini jeding diiseni terus ngisor dibuka bocor gitu. Iya, iya. Diiseni terus bocor terus. Kesel nang ngiseni bar masih jedinge kosong. Nah. Jadi poso ini maksudnya ben ningkatake amalan. Mboten kok terus malah opo-opo disudo kabeh gara-gara poso. Malah ditinggi tambahi. Saiki wis gak repot mangan, saiki repot amal. Insyaallah nggih. Poso iki ben amale tambah oke, mergo gak repot mangan, gak repot masak. Mboten poso niku ben sudo terus apa-apa loyo. Tapi insyaallah sama mboten loyo nggih. Namung lemes mawon gitu. Insyaallah saniki tiga-tiga sekawan-sekawan. Tiga-tiga sekawan-sekawan.